Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Nama ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih pada pertemuan yang lalu dibahas tentang khulu. Sekarang tentang az-zihar. Tentang zihar yang disebut dengan zihar itu adalah eh, qaulur rajul li zawjatihi ucapan eh, orang suami kepada istrinya anti alayya kazohari ummi kamu bagi saya itu seperti punggung ibuku jadi menyamakan istri dengan ibu para ulama telah sepakat bahwa zihar ini adalah haram tidak boleh dilakukan dosa Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwan ghafur orang-orang yang orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya padahal mereka itu masih para istri itu bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka itu tidak lain adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan kemungkaran, ucapan yang mungkar dan kebohongan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut uh, zihar itu sebagai mungkar, ucapan yang mungkar dan zur, kebohongan karena apa? Ya, ibu istri bukan ibu jadi eh, zihar itu adalah eh, haram disepakati oleh para ulama karena berdasarkan nas Al-Quran. Dan eh, zihar ini apa asal usul terjadinya zihar pertama kali dalam Islam itu adalah kisah Khawlah bintu Malik yang dizihar oleh Aus ibnu Somit oleh suaminya. Di mana uh, Khawla bin, Sa'la, uh, bin bintu Malik ini datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan apa? Inna Aus ibna As-Samit tazawajani wa ana syabatun marghubun fiyya. Sebenarnya Aus ibnu Samit dahulu menikahi saya saat saya masih apa? Uh, syabah pemudi itu kan apa? Gadis ya. Yang apa? Yang banyak disukai orang. Falamma khala sinni wa nasurat batni tatkala apa uh, usia saya sudah renta dan perut saya sudah apa sudah apa namanya uh, kenor itu kan sudah kenor ja'alani ka ummihi indahu dia menjadikan saya sebagai seolah ibunya seperti ibunya Faqalaha Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya ma indi fi amriki syai'un. Saya tidak memiliki keputusan tentang urusan urusanmu ini. Faqalat maka Khawlah mengatakan Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepada engkau. Jadi mengadu kepada Allah makanya sebut surat mujadilah kan karena wanita yang mengadu gitu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Khawla mengatakan innali sibyatan sigaran in dhammahum ilaihi da'u wa in dhammamtuhum ilayya ja'u. Saya ini punya anak-anak yang masih kecil. Kalau dia maksudnya Aus membawa dia kepada membawa anak-anak itu kepada dia ya, eh, maksud dia yang bawa mereka pasti apa terlantar nggak keterurus. dan kalau saya yang apa membawanya mereka kelaparan nggak punya apa eh, kekurangan makanan maka Al-Quran turun Aisyah radhiyallahu taala mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswad segala puji bagi Allah yang mana pendengarannya telah meliputi segala suara. Dan mati eh, pengaduan Khawlah bintu Malik bintu Salabah ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menurunkan apa tentang zihar itu yang menjelaskan tentang hukumnya. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Itu uh, eh, ayat tentang itu di mana Allah mengatakan Allah telah mendengar ucapan wanita yang apa mendebat kamu tentang suaminya dan dia mengadu kepada Allah sedangkan Allah mendengar perbincangan di antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan eh, liyu'tiq raqabatan. Hendaklah awas ini memerdekakan hamba sahaya. Qalat Haula mengatakan la yajidu. Dia tidak punya. Miskin. Qala Rasulullah mengatakan fayasumu syahraini mutatabi'aini. Kalau demikian dia saum dua bulan berturut-turut. Qalat Khawla mengatakan ya Rasulullah innahu syaikhun kabir. Dia itu orang yang sudah tua sekali. Ma bihi min siyam. Sudah tidak kuat saum. Qala Rasulullah mengatakan fal yut'im sittina miskinan. Hendaklah dia memberikan makan kepada kepada 60 orang miskin. Qalat Khawla mengatakan ma indahu min syai'in yatasaddaqu bihi. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Qala Rasulullah mengatakan sa'inuhu bi araqin min tamrin. Saya akan membantunya dengan satu wadah kurma. Qolat Khawlah mengatakan juga wa ana u'inuhu bi araqin akhar. Saya juga akan membantunya dengan satu wadah juga. Berarti istrinya kaya kan? Qala Rasul mengatakan ahsanti, kamu bagus. Fa'at'imi anhu sittina miskinan, berikan makan kepada kepada 60 eh, orang miskin atas nama dia. Warji'i ila ibni ammiki dan kembalilah kamu kepada uh, sepupumu, anak pamanmu. Hadis sahih. Jadi di sini uh, kan dalam Al-Qur'an jelas kan surat Al-Mujadilah apa? Uh, apa? Uh, eh, mereka kan apa? Sahayat sebelum apa? sebelum berhubungan kan. Sebelum uh, berhubungan harus bayar kafarat zihar dulu. Jadi sini uh, kaitan dengan uh, apa dalilnya nanti uh, kalau kaitan kafarahnya sudah ini. Jadi di sini eh, eh, dasar para zihar itu ayat Al-Quran juga hadis Rasulullah SAW. Kemudian eh, para ulama berselisih pendapat apakah zihar ini khusus menyamakan istri dengan ibu atau e, menyamakan istri dengan wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya. Maksudnya umum termasuk menyamakan dengan dengan anak putrinya, dengan saudarinya, dengan bibinya, dengan, gitu dengan saudari sesusuannya, dengan mertuanya. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa zihar itu khusus apa menyamakan dengan ibu saja karena ya definisi, definisi zihar adalah ucapan seorang pria kepada istrinya anti alaiya kazuhari ummi dan itu yang ada pada zaman jahiliyah kemudian dalam Islam ada hukumnya jadi itu dalam Al-Quran itu dalam As-Sunnah juga jadi seandainya orang atau suami mengatakan kepada istrinya anti alayya kazohari ukhti itu tidak disebut zihar dan sebagian ulama di antaranya uh, ulama-ulama mazhab Hanafi juga Imam Al-Auza'i, As-Sawari, as syafii dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa zihar itu tidak terbatas menyamakan istri dengan punggung ibu tapi menyamakan ibu apa e, sua, e, istri dengan seluruh wanita yang diharamkan selamanya. Jadi menurut mereka zihar itu tasbihur rajul zawjatahu fi tahrim bi ihda al muharramat alaihi ala wajh ta'bid bin nasabi awil musahara awil rada. Jadi menurut tadi sebagian ulama itu yang namanya zihar itu adalah suami menyamakan istrinya dari sisi keharaman dengan salah seorang wanita yang diharamkan untuk dia nikahi selamanya, baik jalur nasab tadi e, saudari ya, e, apa keponakan, bibi itu kan. Atau musaharah, musaharah jalur pernikahan seperti mertua, itu kan selamanya. Mertua itu selamanya walaupun seorang laki-laki ini mencerai punya istri, terus mencerai dia mencerai istrinya, itu status ibunya masih mertua selamanya, tidak boleh dia nikahi. Atau arrodo karena sebab persusuan saudari apa e, sesusuan ibu sesusuan. Kenapa kata mereka iz al illatu hiya at tahrim al muabbad karena alasan hukum menurut mereka adalah keharaman selamanya yang selamanya. Jadi bukan terbatas pada ibu saja. Itu menurut sebagian ulama. Tapi kalau kita kembalikan kepada e, nas Al-Qur'an dan hadis dan juga apa yang e, sebab muncul itu karena kebiasaan orang jahiliyah, berarti ya kaitan terbatas kepada menyamakan ibu eh, istri dengan ibu saja. kemudian eh, zihar itu disebut zihar kalau muncul dari siapa kalau seandainya seorang kepada apa calon istrinya gitu kan mengatakan kamu bagiku seperti ibuku apakah itu disebut zihar kalau seandainya terus dia menikahi itu kan apakah ucapan dia sebelum menikah itu memiliki konsekuensi hukum atau tidak tidak karena zihar itu la yakunu illa minaz zawj al-aqil al-balig al-muslim li zawjatin qadin aqada zawajuha in iqadan sahihan nafidan. Zihar itu tidak terjadi kecuali dari suami yang berakal, yang balik, yang muslim kepada istrinya yang telah e, terjalin akad nikah sahih. akad nikah yang yang sah. Berarti kalau calon istri belum walaupun mengucapkan tidak sebut dihatus kalau seandainya menikah ya halal tanpa harus bayar kafar karena ziharnya tidak tidak dianggap. <clears throat> Kemudian selanjutnya eh, pengaruh zihar asharu zihar. Jadi pengaruhnya kalau seandainya seorang suami tadi yang al-aqil, al-balik, al-muslim mengatakan kepada istrinya anti alayya kazuhri ummi, apa konsekuensi hukum yang muncul akibat pernyataan dia tersebut. Bila e, itu terjadi maka ada dua hukum yang e, terjadi atas dia yang muncul akibat dia tersebut. Yang pertama, hormatu ityani zaujah hatta yukafir hatta yukafiro kafarat zihar. Haramnya menggauli istri sebelum membayar kafarat zihar. Dan ini bukan terbatas menggauli termasuk mukadimahnya gitu bercumbunya juga berpelukannya juga haram sebelum bayar kafarah karena Allah mengatakan min qabli ayyatamassa itu kan sebelum apa sebelum uh, apa ya ber, tadi apa ber, berhubungan dalam dalam suatu hadis seorang uh, apa uh, seorang laki-laki hadis Ibnu Abbas zahara rajulun min imraatihi summa waqa'a 'alaiha seorang laki-laki menzihar istrinya terus menggaulinya sebelum bayar kafarat terus datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan ini waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffir saya menggaulinya sebelum saya bayar kafarat kata Rasul fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu bihi. Jangan kamu mendekatinya sampai kamu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ustaz mengatakan kafir wala ta'ud. Bayar kafarah, jangan ulangi lagi. Bukan. Cuma dosa aja. Jadi eh, apa haram itu kan eh, eh, menggaulinya sebelum bayar kafarah. Tapi kalau digauli, ya bukan zina, tapi dosa. Terus yang eh, pengaruh yang kedua adalah wujubul kafarah bil aud. Wajib bayar kafarah dengan dia kembali kepada istri itu. Jadi selama dia belum bayar apa kalau dia belum apa e, dengan dia kalau dia kembali harus bayar kafarah dan kembalinya itu al awal di sini al azmu al wat faqat wa illam yata adalah berazam untuk menggauli walaupun tidak menggauli. Itu sudah, sudah disebut apa? Kembali. Kemudian e, bagaimana kalau apa menggauli sebelum bayar kafarah? Idza masar rajul zawjatahu qabla takfir fa inna dzalika yahrumu kama taqaddama bayanuhu. Bila orang tadi e, menggauli istrinya sebelum bayar kafarah maka itu haram. Terus wal kafaratu la tasqutu wa la tatadha'afu. Kafarah itu tidak gugur. Dia menzihar terus menggauli. Tidak gugur dengan sebab dia menggauli dalam leher dia wajib bayar kafarah. Kalau tidak bayar kafarah terus menggauli terus ya dosa dosa terus walaupun bukan zina tapi dosa terus tapi wala tata doafu tapi tidak berlipat-lipat punya menggauli belum kayak kaparat apa e, kaparatnya di dua kali lipat kan tidak tetap aja satu kewajibannya Di sini asalat Ibnu Dinar mengatakan saat tu asyratan minal fukaha anil muzahir yujami'u qabla anil kafir saya bertanya kepada sepuluh para pukoha tentang suami yang menzihar, dia menggauli sebelum bayar kafarah. Mereka menjawab, kafaratun wahidah. Kafarah satu saja. Ada seorang laki-laki, uh, mungkin dia apa, syahwatnya tinggi gitu ya, sama sahabat. Dalam hadis Salamah bin Sohar, Dakhala Ramadan fakhibtu an usiba imraati. Datang bulan Ramadan dan saya khawatir apa? Menggauli istri saya siang siang kan apa kafarannya apa? Berat kan kalau siang Ramadan. Fazahartu minha, maka saya menziharnya supaya apa saya tidak mendekatinya itu kan. Fan kasyafali syai'un min halailatan. Malam-malam kebuka apa? ya maksudnya anggota badan yang buat ya tertarik gitu kan fawaqatu alaiha saya menggaulinya maka datang kepada Rasulullah terus mengatakan itu terus Rasul mengatakan harir raqabatan merdekakan hamba saya Fakul itu ia mengatakan ma'amliku ila raqabati saya nggak punya kecuali leher saya kan sudah memerdekakan rokobah hamba saya saya nggak punya kecuali leher saja. kemudian uh, Rasul mengatakan Sum syahraini mutatabi'aini. Saumlah dua bulan berturut-turut. Kata orang itu, hal asabtu ladhi asabtu ila minasiyam. Saya menggaul ini karena sebab saum ini maksudnya tidak kuat gitu. Jadi saya tadi menzihar itu supaya saya tidak menggauli Ramadan ternyata emang ya gitu gitu kan. Terus uh, Rasul mengatakan at'im arakan uh, eh, sittina miskinan. Uh, apa uh, berikan makan kepada 10 uh, 60 orang miskin. Jadi jadi kejadian-kejadian zaman Rasul juga apa ada hal semacam orang yang apa tadi apa uh, tegangannya apa tinggi gitu kan. Kemudian di sini apa kafara itu? Di sini it, yang pertama kafara itku raqabah. Fa illam yajid ini siyamu ini. Mereka kan hamba saya kalau tidak punya maka saum dua bulan berturut-turut. Fa yastati kalau tidak mampu juga fa it'amu sittina miskinan memberikan makanan kepada 60 orang miskin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yudhahiruna min nisaihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka kemudian kembali terhadap apa yang mereka katakan, maka hendaklah memerdekakan hamba saya sebelum keduanya saling menggauli. Itu yang diperingatkan kepada kalian. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian barang siapa tidak mendapatkan, maka hendaklah saum dua bulan berturut-turut sebelum saling menggauli. Kemudian barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah memberikan makan kepada 60 orang miskin itu kafara zihar. Ya, kenapa kafara zihar ini apa eh, apa namanya berat itu kan? Ini sebagaimana beratnya kafara apa? Ramadan ya. Terus kafara membunuh. Tapi kalau kafara sumpah, nazar kan ringan. Karena Ramadan karena hurmah bulan Ramadan. Terus juga kafarah zihar berat karena apa? Hurmah pernikahan itu. Kesucian pernikahan. Supaya orang apa? Tidak mengenteng-enteng masalah pernikahan ini. Jadi ini ada kaitan dengan masalah zihar. Ini mungkin kalau di kita jarang ya orang yang yang zihar.